بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاسال الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم ان يبارك لنا في هذه اللقاءات وان يجعلها لوجهه خالصه ولنا جميعا نافعه وأن يثقل بها موازيننا يوم نلقاه وأن يمن علينا فيها بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه wa آه، Syekh mengatakan Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia ya, yang Maha Pengasih agar memberikan berkah kepada kita dalam pertemuan pengajian-pengajian kita ya, lekok-lekok kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita amalan ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga amalan-amalan kita ya akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ilmu yang telah kita pelajari ini sebagai hujah yang akan membela kita pada hari kiamat bukan sebagai hujah yang akan menjadi bumerang bagi kita di hari kiamat kelak. وعدتكم أيها الإخوة المستمعون أن يكون الحديث في هذه الحلقة عن الغضب وقد جاء في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب هذا الحديث يدل على عظم شان هذه الوصيه الوصيه بعدم الغضب لا تغضب وذلك ان هذا الرجل قد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه بوصية وجيزة جامعة لخصال الخير وذلك ليحفظها ويعمل بها فوصاه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يغضب قال لا تغضب فردد السائل السؤال مرارا يقول أوصني والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على أن يقول له لا تغضب وهذا أيها الأخوة المستمعون فيه دلالة ظاهرة على أن الوصية بعدم الغضب من جماع الوصايا وأعظمها وأنفعها لكل مسلم Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh telah menjanjikan kepada kita semua bahwasanya pengajian kita kali ini pembahasannya mengenai masalah penyakit yang berbahaya itu penyakit suka marah. Beliau menjelaskan bahwasanya telah datang dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seorang laki-laki datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Aus ini." Kata dia, "Wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Jangan kau marah. Faraddada miraran, maka laki-laki ini meminta kembali, mengulang-ulang permintaannya. Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Namun jawaban Nabi tetap sama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqdob. Jangan kau marah. Hadis ini para pendengar yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan akan e, besarnya atau agungnya wasiat wasiat yang telah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada lelaki ini, yaitu wasiat agar tidak marah. Kenapa? Karena lelaki ini telah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan minta wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya wasiat itu sangat penting dan dia ingin meminta kepada Nabi suatu wasiat yang singkat untuk dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan dia kepada wasiat kepada dia sebuah wasiat yaitu latak bob. jangan kau marah. Rupanya laki-laki ini meminta bertanya lagi, ya Rasulullah aus ini ya Rasulullah berikan aku wasiat. Namun jawaban Nabi sama la bob. dia ulangi lagi, "Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Namun jawaban Nabi juga sama, dia tidak menambah jawabannya. Jawabannya cuma perkataan beliau, la taghdab, jangan engkau marah. Hal ini menunjukkan menunjukkan akan uh, besarnya atau pentingnya wasiat ini. تكرار الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل بألا يغضب فيه دلاله ظاهره على خطوره الغضب وان الغضب جماع الشر ومفتاحه وان تحرز الانسان من الغضب واحتياطه منه ومجانبته للوقوع فيه جماع الخير Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengulang-ulangi wasiatnya dengan berkata kepada lelaki ini, la takdob, la takdob, jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah, menunjukkan bahwasanya marah itu membawa malapetaka yang sangat besar. Bahkan Syekh menjelaskan bahwasanya jima usyar, ya, perkara yang bisa menimbulkan yaitu kejelekan yang sangat banyak adalah kemarahan. Oleh karena itu barang siapa yang bisa menghindari kemarahan maka dia akan mendatangkan banyak kebaikan. ولهذا جاء في المسند للإمام أحمد من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال الرجل أي هذا الصحابي ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله Oleh karena itu datang dalam uh, eh, Musnad Imam Ahmad dari hadis Al Imam Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman ada seorang laki-laki dari seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia berkata, "Qultu ya Rasulullah ausini." Kata dia, "Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "La taqdab, jangan kau marah." Maka laki-laki ini berkata, fakartu hina qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam maqal." Maka aku pun merenungkan apa yang telah dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jangan engkau marah. Fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Maka aku tahu bahwasanya kemarahan itu mengumpulkan segala kejelekan. والغضب أيها الإخوة المستمعون من الخصال الذميمة والخلال المشينة التي نهى عنها الإسلام وحذر منها أشد التحذير وهو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه أو طلبا للانتقام ممن يحصل منه الأذى إما طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه أو طلبا للانتقام ممن حصل منه الأذى أي بعد وقوع الأذى فالإنسان يغضب توقعا لحصول الأذى ويغضب بعد أن يقع الأذى ويحصل فهذه كلها بواعث وينشا عن ذلك عندما يوجد في الانسان الغضب وتسيطر عليه سطوه الغضب يوجد كثير من الافعال والاقوال المذمومه اذا انطلق اللسان وانطلقت الجوارح حال سطوه الغضب وفوره الغضب يقع امور مذمومه جدا كالقتل والضرب وانواع الظلم والعدوان وأيضا كالأقوال المحرمة مثل القذف والسب والفحش والبذاء حتى إن من الناس والعياذ بالله نسأل الله العافية نسأل الله العافية أنه آه، عندما يغضب ربما يسب الدين أو يسب آه، آه، الرب تعالى تعالى الله عن ذلك أو نحو ذلك من الأمور الشنيعة الفظيعة وأيضا كتطليق الزوجة كثيرا ما يحصل هذا عند الغضب ويندم يندم في شدة غضبه يقول طلقتها ثم يندم لكن لا يفيد لا يفيده الندم ونحو ذلك من الأمور التي لا تعقب إلا الندم مما يدل على دلالة واضحة أن الغضب جماع الشر Kemudian beliau menjelaskan ya bahwasanya e, kemarahan, sifat marah ya, temperamental itu merupakan sifat yang sangat tercelah yang dilarang dalam ajaran Islam. Bahkan agama Islam telah memperingatkan akan bahaya penyakit ini dengan peringatan yang sangat keras dan sangat tegas. Dan kemarahan itu merupakan e, mendidihnya darah yang terdapat dalam jantung seorang ya, saking marahnya sehingga dadahnya darahnya mendidih. Ya. Eh, ber, bergejolak ya. Kenapa? Karena ingin tolaban lidafil mudzi, mu'zi karena ingin menolak gangguan yang dia khawatir akan menimpa dia sehingga dia pun marah atau karena untuk balas dendam. Dia sudah terkena uh, gangguan dan dia ingin balas dendam. Jadi Syekh menjelaskan bahwasanya kemarahan itu bisa timbul karena seseorang khawatir dia terganggu, maka dia pun marah khawatir gangguan tersebut menimpa dia, dia pun marah untuk menghindari dari gangguan tersebut atau ternyata dia sudah diganggu atau sudah dilukai, maka dia pun marah untuk membalas dendam dari e, balas dendam terhadap orang yang telah mengganggu dia. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya akibat daripada marah ini akan timbul banyak perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang tercela. Bahkan bisa menimbulkan pembunuhan ataupun pemukulan, bisa menimbulkan kezaliman, dan permusuhan semuanya timbul daripada sifat marah. Asalnya marah. Kemudian timbul hal-hal yang lebih berbahaya berupa pembunuhan, kemudian pemukulan ataupun kezaliman, kemudian permusuhan. Demikian juga akan timbul perkataan-perkataan yang mazmumah. Al-aqwal al-mazmumah, perkataan-perkataan yang tercela seperti mencaci, memaki, ya. Kenapa? Akibat daripada marah. Oleh karena itu sebagian orang ya, sampai tatkala dia marah lepas kontrol akhirnya dia mencela agama. Dia mencela agama Islam. Bahkan lebih parah daripada itu orang yang marah bisa jadi lepas kontrol dia pun mencela Robnya sendiri, mencela Allah Subhanahu wa taala, memaki-maki Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sikap marah yang timbul dari dirinya membuat dia lepas kontrol. Kemudian juga banyak kasus yang terjadi. Seorang suami mencerai, mentalak istrinya kenapa? Karena marah. Tatkala marah, dia pun berkata, berucap akhirnya menceraikan istrinya. Kamu saya cerai. Setelah itu dia pun menyesal. Menyesal namun penyesalannya sudah tidak bermanfaat. Kenapa? Dia sudah terlanjur melafalkan bahwasanya kepada istriku kamu saya cerai. Dan ini banyak terjadi. Oleh karena itu, al-ghadab, kemarahan bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tercela yang ujung-ujungnya hanyalah penyesalan yang tidak bermanfaat lagi. مرة رجل يسأل يستفتي أحد أهل العلم يقول لنا اشتد بي الغضب من زوجتي بسبب بعض الامور التي تتعلق في البيت اما مثلا الطعام لم يعجبه او اللباس او نحو ذلك او ترتيب البيت يقول اشتد بي الغضب وكنت غضبان غضبا شديدا فضربت بجمع يدي على فمها ضربت بجمع اليد على فمها فتكسرت بعض اسنانها وقلت أنا أضربها هذا الضرب أنت طالق ثم لما سكن الغضب ندم على تكسيره لأسنانها وعلى تطليقه لها لكن الندم لا يرجع الأسنان إلى مكانها وكذلك الندم لا يرجع الزوجة إلى إلى مكانها فهذه هذه أمور آه، إذا باشر الإنسان الغضب أو تعاطى مع الغضب وتمادى معه يصل إلى رعونة شديدة من حيث حركة اليد ورعونة شديدة أيضا من حيث حركة اللسان Uh, pernah ada seorang laki-laki yang minta fatwa kepada salah seorang ahlul ilmi, seorang ulama. Ya, dia mengatakan, wahai syekh, bahwasanya saya pernah sangat marah ya terhadap istri saya karena ada perkara-perkara di rumah yang tidak beres. Ya mungkin karena ada makanan yang belum siap yang atau makanan yang tidak dia sukai atau mungkin pengaturan rumah yang tidak baik. Maka akhirnya pun saya sangat marah dan akhirnya saya pun mengumpulkan kepalan tangan saya dan saya pukulkan ke wajah istri saya. Akhirnya gigi istri saya pun rontok, gigi istri saya pun lepas. Dan saya katakan kamu saya cerai. Kamu saya ceraikan. Subhanallah setelah itu laki-laki ini pun menyesal. Akhirnya dia pun bertanya kepada ulama bagaimana nasib dia. Tentunya penyesalan ini tidak ada manfaatnya. Penyesalan ini tidak ada manfaatnya. Penyesalan dia tidak bisa mengembalikan gigi-gigi istrinya yang telah dia hancurkan. Dan penyesalan dia tidak bisa mengembalikan istrinya yang telah dicerai kepada dia. Istrinya sudah telah terlanjur jatuh talak terlanjur jatuh talak. Oleh karena itu para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarahan ya bisa menimbulkan tindakan-tindakan uh, seperti pemukulan yang sangat berbahaya. Demikian juga uh, perkataan-perkataan yang tidak dipikirkan oleh orang yang sedang marah sampai menjatuhkan talak kepada istri tanpa dia renungkan akibatnya. بعض الرجال في البيت خاصة إذا لم يكن متزنا يستغل قوة جسمه وضعف جسم زوجته وضعف بنيتها وعدم قدرتها فعند كل ما مرة ينفعل أو يغضب منها يباشر الإيذاء لها بلسانه والإيذاء لها بيده ويجلدها جلد البهيم ألا يتقي الله سبحانه وتعالى إذا كان قويا عليها فالله عز وجل قوي عليه ألا يتقي الله ألا يتقي الله في هذه المرأة التي آه، أكرمه الله سبحانه وتعالى ويسر له وجودها في بيته تعتني ببيته وتربي ولده وتكون أما لأولاده ويتحقق بوجودها الخير أيعاملها بهذه المعاملة وبهذا البطش بسبب سطوة الغضب وفورانه sebagian orang ya di uh, rumah tangga ya, terutama yang apa namanya tidak bisa menimbang dirinya, tidak bisa cepat sekali marah, kemudian menggunakan uh, kesempatan lemah istrinya untuk dia menzolimi istrinya. Kalau istrinya berbuat salah, langsung dia maki, langsung dia cela dengan perkataannya, menyakiti istrinya dengan perkataan-perkataan yang sangat e, memedihkan atau dengan memukulnya, memukulnya atau mencambuknya memukulnya seakan-akan dia memukul bahima, seakan-akan mukul hewan. Hendaknya orang seperti ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihan wanita yang lemah ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan wanita ini untuk tinggal bersama dia? Bukankah istrinya itu merupakan ibu daripada anak-anaknya? Oleh karena itu, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan kesempatan lemah istrinya, kelemahan istrinya untuk dia jadikan bulan-bulanan, dia pukul, dia maki dan semacamnya. وأين هؤلاء من وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وكانت من أواخر وصاياه استوصوا بالنساء خيرا فالواجب على الرجل في بيته أن يتقي الله سبحانه وتعالى مع أهله وأن تكون المعاملة رفيقة مبنية على الرحمة وعلى العطف وعلى الحنان وعلى الإحسان وعلى اللطف قد قال عليه الصلاة والسلام ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه وكيف يطمع أن يجد في بيته حياة جميلة طيبة مبنية على الود والوئام والحب وهو في بيته يتعامل بمثل هذه المعامله Hendaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kuat terhadap istrinya, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat. Kemudian hendaknya dia mengingat wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di mana dia dari pelaksanaan wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Bukankah di antara wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan merupakan salah satu dari akhir wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istausu bin nisa'i khairan yaitu hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah dengan istri-istri mereka. Hendaknya mereka menjadikan muamalah mereka, pergaulan mereka dengan istri mereka di rumah mereka dengan pergaulan yang lembut, yang dibangun di atas rasa cinta, rasa kasih sayang, bukan pergaulan, bukan muamalah yang dibangun di atas kekerasan. Bukankah Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma dakhala rifku fi shayin illa zana wa ma nuzi'an shayin illa shana. Tidaklah kelembutan masuk pada satu perkara kecuali akan menghiasinya dan tidaklah kelembutan dicabut dari satu perkara kecuali akan menjelekkannya. Bagaimana seorang suami bisa mendambakan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang romantis dengan istrinya, sementara dia di rumahnya bersikap kasar dengan istrinya. Muamalahnya tidak dibangun di atas rasa cinta, tapi di atas kekasaran dan rasa dendam. أيضا مع الأطفال الصغار الرجل مع الأطفال الصغار وأيضا المرأة مع أطفالها وأولادها الصغار بعض الناس عندما يغضبه آه، طفله الصغير أو يفعل شيئا آه، لا يعجبه يبطش به بطشا آه، مؤذيا للغاية ربما يكسر عظما ربما يسيل دما ربما يفقأ عينا ربما يحصل أضرار يقول أحد الأفاضل كنت مرة ذهبت إلى أحد المستشفيات للعلاج وكنت في السيرة أنتظر الدور حتى يأتيني فكان بجنبي بجنبي رجل ومعه طفل عمره خمس سنوات أو أربع سنوات صغير لكنني لاحظت أن يده اليمنى منملعة منفصلة من من من هذا المفصل في من الأساس ومنطلقة فتألمت للطفل والتفت لوالده قلت لا بأس إيش اللي حصل قال الله المستعان هذا الغضب قلت إيش اللي حصل قال أنا كان نايم وطلبت منه أن يستيقظ ما, ما استجاب لي فشددت يده بقوة وحصل لها هذا الأمر فإذا لم يتعامل الإنسان مع أطفاله الصغار بالهدوء وبالرفق وبالرحمة وبالإحسان ربما يصيبه آه، يصيب أطفاله منه مضار ثم يكبرون أطفاله وهم لا يحبونه ولا يحرصون على بره وعلى وعلى الإحسان لأنه غليظ و والغليظ آه، الناس تنفر منه حتى أقرب قريب ولا يرتاحون له Kemudian juga uh, sikap suka marah ini hendaknya dijauhi tatkala seorang ayah atau seorang ibu bermuamalah dengan anak-anak mereka. Ya. sebagian orang, sebagian bapak atau sebagian ibu jika anak-anak mereka melakukan perbuatan yang keliru atau perbuatan yang tidak disukai oleh mereka, maka mereka pun langsung memukul anak-anak mereka. Terkadang pemukulannya dengan sangat kuat, dengan sangat keras sampai bisa-bisa mematahkan tulang ya atau sampai mengeluarkan darah dari sang anak subhanallah padahal itu anak mereka sendiri atau bisa membuat matanya jadi luka ya, atau matanya menjadi buta ya, karena pukulan yang sangat keras dari sang ibu atau sang ayah. Ada seorang sahabat dari Syekh ya pernah pergi ke rumah sakit. Kemudian dia pun ngantri. Tiba-tiba tatkala dia ngantri, dia melihat ada seorang anak kecil yang umurnya lima tahun atau empat tahun yang tangannya lemas seakan-akan lepas dari terlepas dari uh, tulang dari bahunya. Tangannya tangannya lepas dari bahunya. Maka dia pun sedih melihat anak itu. Dia pun mendatangi eh, seorang yang bernama bersama anak itu yaitu ayahnya sendiri. Dia pun bertanya kepada kepada ayahnya, "Apa yang telah terjadi? Kenapa anak antum seperti ini? Tangannya sampai lepas." Akhirnya sang ayah mengatakan, "Allah musta'an. Ini semua gara-gara marah." Kenapa bisa demikian? Kata dia, "Anak saya tidur. Saya pun ingin bangunkan dia, namun dia tidak mau mau bangun. Akhirnya saya pun tarik tangannya." Saking kerasnya saya tarik tangannya dengan penuh kemarahan, akhirnya tangannya pun lepas. Subhanallah. Ya, itulah ya akibat perbuatan marah. Oleh karena itu, para pendengar radio, radio Rojak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang ayah atau seorang ibu tidak mampu bermuamalah dengan anaknya dengan sikap yang lembut, dengan sikap yang baik, tapi dengan bermuamalah dengan sikap yang kasar, dengan penuh kemarahan, maka anak-anak tersebut, anak-anak mereka juga jika sudah besar, jika sudah dewasa akan dendam terhadap orang tua mereka, akan ingat bagaimana kekasaran orang tua mereka terhadap mereka dan mereka tidak akan melaksanakan birrul walidain. Kenapa? Karena orang tuanya dahulu kasar kepada mereka. Itu mereka terus ingat. Dan orang yang kasar, orang yang keras itu tidak ada yang senang sama dia. Siapapun kita, kalau duduk sama orang yang kasar, orang yang keras kita tidak akan tenang. Kita tidak akan murtah. Kita gelisah kalau duduk bersama orang yang kasar. Bagaimana anak kita yang hidup bersama ayahnya, seorang anak yang hidup bersama ayahnya yang kasar, Seorang ibunya yang kasar, bagaimana dia bisa merasa tenang bertahun-tahun bersama ayah dan ibunya seperti itu? بعض العوام والجهال ربما يسمون الاندفاع عند الغضب يسمونه شجاعة أو يسمونه رجولة أو يسمونه عزة نفس وكبر همة ويلقبونه بألقاب محمودة ثم يمضي الواحد منهم في ظلم وعدوان وبغي وإيذاء وإضرار بالناس وهو عند نفسه أنه الشجاع وأنه الرجل وأنه البطل وأنه القوي وهذا كله من نفخ الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء Uh, di, di sisi sebagian orang-orang awam, orang-orang yang jahil, yang tidak ngerti, mereka menamakan sikap yang timbul akibat marah, yaitu dinamakan dengan kejantanan, dinamakan dengan keberanian, ya. Seakan-akan orang yang bisa melampiaskan kemarahannya itulah disebut dengan pahlawan. Itulah yang disebut dengan jagoan. Mereka memberi nama-nama e, pelampiasan marah tersebut dengan lakop-lakop yang bagus, lakop-lakop yang baik, yaitu seperti jagoan, pemberani, hebat ya. Akhirnya orang tersebut tatkala marah dia pun melampiaskan kemarahannya dengan berbuat kezaliman. Tatkala dia berbuat kezaliman dalam dirinya dia merasa sebagai jagoan, merasa sebagai pahlawan. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ini adalah tipuan syaitan. Semua ini adalah tipuan syaitan untuk menyurmuskan kaum muslimin dalam kemarahan dan dalam kezaliman. Wa Wa syaitan yahdhur al insan 'inda yajidha fursah hatta yasuq والشيطان يحضر الإنسان عند غضبه ويجدها فرصة حتى يسوق الإنسان ويؤزه إلى الجناية وإلى البغي وإلى الظلم ولهذا سيأتي معنا الأمر بالتعوذ بالله من الشيطان عند الغضب Ketahuilah para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setan tatkala seorang marah, setan itu sudah bersama dia. Setan itu sedang mengintai dia. Tatkala dia marah, maka setan akan perbesar memperbesarkan marahnya dan akan menjerumuskan dia ke dalam perbuatan yang lebih parah, menjerumuskan dia dalam kezaliman, menjerumuskan dia dalam jinayah, dalam kriminal, ya. Kenapa? Karena setan tahu itu kesempatan terbaik untuk menjerumuskan seorang dalam perbuatan-perbuatan tersebut karena kemarahannya. الآن أنقل لكم بعض الآثار عن السلف رحمهم الله في التحذير من الغضب يقول جعفر بن محمد الغضب مفتاح كل شر sekarang kita akan sebutkan beberapa perkataan dari salafus saleh. Yang pertama dari seorang yang bernama Ja'far bin Muhammad rahimahullah, dia mengatakan al-ghadabu miftahu kulli syar. Kata dia kemarahan merupakan kunci dari segala keburukan. Wa qila li Abdullah bin Mubarak ijma' lana husnul khuluq fi kalimah. Faqal tark al-ghadab. Dikatakan juga kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah, dikatakan kepada dia, wahai Abdullah bin Mubarak, tolong kumpulkan kepada kami husnul khuluq, dalam satu kalimat. Kumpulkan kepada kami akhlak yang baik dalam satu kalimat. Kata uh, beliau, tarkul ghadab, hendaknya engkau meninggalkan kemarahan. Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, "Qad aflaha man 'usima min al-hawa wal ghadab wat tamah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, "Sungguh beruntung man 'usima min al-hawa, sungguh beruntung orang yang terjaga dari hawa nafsunya dan dari kemarahannya dan dari rasa tamak." ومما قيل في ذم الغضب قالوا عدو العقل الغضب Dan di antara yang dikatakan dalam masalah kemarahan, dikatakan bahwasanya adul akal, musuhnya akal itu adalah kemarahan. وقالوا أيضا كل العطب في الغضب Kemudian juga dikatakan bahwasanya kulul ataf ataf fil ghadab, yaitu segala kerusakan itu ada pada kemarahan. ومن أحسن ما وقفت عليه في كلام أهل العلم في ذم الغضب قولهم أول الغضب جنون وآخره ندم وذلك لأن الغضبان وقت الغضب يشبه المجنون في حركاته في أفعاله في تصرفاته حتى إنه لو وصفت له صفته وقت غضبه لا تأسف على حاله ولم يرضى أن يكون على هذه الحال وآخره ندم في نهاية الأمر لما يسكن الغضب يندم على الأشياء التي فعلها فهذا من أجمل ما مر علي في وصف الغضب قالوا أول الغضب جنون يعني الإنسان وقت الغضب يشبه المجنون وبعد الغضب يندم أشد الندم Kemudian uh, Syekh menjelaskan bahwasanya di antara perkataan yang paling baik, yang paling indah yang pernah dia temukan dari perkataan para ulama yaitu perkataan mereka bahwasanya awal ghadab junun, bahwasanya awal dari kemarahan merupakan kegilaan wa akhiruhu nadam dan akhir daripada kemarahan adalah e, rasa penyesalan ya. Kenapa? Karena orang yang marah tatkala sedang puncak-puncaknya marah, maka dia seperti orang yang gila sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, perkataan-perkataannya seperti orang gila. Ya. Kenapa dia sedang marah dan sangat marah? Seandainya orang yang marah ini kemudian tadinya hilang marahnya, diceritakan kepada dia tadi kamu pas marah, tatkala kamu sedang marah sikapmu demikian dan demikian, maka di sini tidak ridho. Kenapa? Karena sikap-sikap yang timbul dari dia tatkala dia sedang marah seperti sikap-sikapnya orang majnun, orang gila. Kemudian disebutkan bahwasanya al-ghadab itu akhiruhu junun. Rasa marah itu akhirnya adalah penyesalan. Dan demikian, orang yang marah ujung-ujungnya dia akan menyesal. Namun tidak ada faedah dari penyesalan tersebut. ولعلنا بهذا ندرك المكانة العظيمة لهذه الوصية وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. وهنا سؤال يطرح وهو ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب؟ ما المراد بذلك؟ Dengan demikian ya penjelasan yang telah lalu kita tahu bahwasanya wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat penting dan sangat agung. Wasiat yang mungkin sepele tapi sangat agung. La takhdab, jangan engkau marah. Kemudian pertanyaan yang mungkin timbul, apa makna wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la takhdab? Apa makna wasiat tersebut? Jangan kau marah. Apa makna wasiat tersebut? قال أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب يتضمن امرين عظيمين للسلامه من الغضب ونتائجه احدهما الامر بفعل الاسباب وتمرين النفس على حسن الخلق وعلى الحلم والصبر واحتمال اذى الناس القولي والفعلي يعود نفسه على ذلك فاذا وفق العبد لذلك يعني وفق لتمرين النفس على الأخلاق وعلى الحلم وعلى الصبر وعلى إلى آخره إذا وفق العبد لذلك فإنه إذا ورد عليه وارد الغضب جاءت الأمور التي تثير الغضب احتمله بحسن خلقه الذي تدرب عليه وتمرن عليه فاحتمله بحسن خلقه وتلقاه بحلمه وصبره ومن القواعد المتقررة أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به لأن لا يمكن أن يكون الإنسان يسلم من الغضب ونتائجه إلا إذا تمرن على هذه الأخلاق الفاضلة والنهي عن الشيء أمر بضده فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب يتضمن الأمر بالصبر والحلم وحسن الخلق Uh, para ulama menjelaskan makna dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la takdob, jangan engkau marah, itu mengandung dua perkara. Jadi maknanya sangat luas. Perkara yang pertama, yaitu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan jangan kau marah maksudnya agar seorang melakukan sebab-sebab yang bisa menghilangkan kemarahan kemudian membiasakan dirinya untuk berada di atas akhlak yang mulia berupa kesabaran ya sikap bijak kemudian sabar dengan gangguan manusia tak baik gangguan tersebut berupa perkataan maupun perbuatan maka jika seorang hamba ya seorang manusia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berakhlak mulia dengan rasa sabar, kemudian bersikap bijak, sabar dengan gangguan manusia, maka jika timbul salah satu sebab yang membuat dia bisa membuat hatinya bergejolak, bisa membuat dia marah, maka dia akan bisa menahan diri dengan akhlaknya yang baik dan dia bisa menerima gangguan manusia tersebut dengan kesabarannya dan sikap bijaknya. Dan kita tahu bersama bahwasanya di antara kaidah yang sudah baku bahwasanya al-amru bisyai amrun bihi wa bima la yatimu illa bihi perintah terhadap sesuatu dalam syariat itu dijelaskan dalam kaidah, perintah terhadap sesuatu maknanya adalah memerintahkan perkara tersebut dan juga memerintahkan uh, perkara yang lain yang perkara tersebut tidak sempurna kecuali dengan perkara yang lain. Wa nahyu anisyai amrun bididdihi. Demikian juga larangan terhadap sesuatu adalah perintah untuk menjalankan lawannya. Maka contohnya di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk marah. Maka Maksudnya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melaksanakan lawan dari rasa marah, yaitu apa? Sabar, kemudian sikap bijak dan akhlak yang mulia. Dan seorang tidak mungkin bisa melaksanakan sikap sabar kecuali dia berakhlak mulia. Oleh karena itu tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la takdob, jangan kau marah berarti perintah kepada kita untuk berakhlak yang mulia berupa sikap sabar dan sikap bijak dan uh, uh, sabar menghadapi gangguan manusia. ثانيا أن أمره صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب فيه أمر بعدم تنفيذ الغضب قول لا تغضب يعني لا تنفذ الغضب عندما يحصل الغضب لا تنفذ الغضب لأن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده يهجم عليه في أمور تغضب الإنسان فقوله لا تغضب أي لا تنفذ ومعنى لا تنفذ أي لا تأتي لا بأشياء من الأقوال ولا أيضا من الأفعال وقت الغضب ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه فعليه أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يجر الغضب إليها فمتى منع نفسه من آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب لما يوجد في الإنسان الغضب ثم يمنع نفسه أن أن يأتي بأشياء ضارة بسبب الغضب سواء الأقوال أو الأفعال هو يكون في الحقيقة كأنه لم يغضب لأن النتائج التي تكون منبنية ومترتبة على الغضب لم توجد فيه. Adapun perkara yang kedua yaitu perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la takdob, jangan kau marah. Artinya apa? Jangan kau lampiaskan marahmu. Seorang subhanallah tatkala sedang marah, ya, maka dia ingin melampiaskan marahnya dan dia sebenarnya mampu untuk melampiaskan marahnya. Akan tetapi kalau kita melaksanakan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la takdob, jangan kau marah, maka kita berusaha untuk menahan diri kita. Kita mampu untuk melampiaskan kemarahan kita, tapi kita tahan. Kita tahan diri kita agar tidak melampiaskan kemarahan. Sehingga akhirnya tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk. Atau melakukan tindakan-tindakan yang buruk yang merupakan tanda orang yang sedang marah. Jadi perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la takbab, artinya jangan kau lampiaskan marah engkau dengan perkataan-perkataan yang buruk ataupun dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. ولنستمع في هذا إلى آية وحديث. الآية قول الله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون والحديث يقول عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يسرع و ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب Kita dengarkan ayat dan kita dengarkan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Jika mereka marah, mereka segera memaafkan. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis bersabda, "Laisa syadid bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu yang bisa mengalahkan lawannya tatkala bergulat. Innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu yang bisa menahan dirinya, bisa menahan dirinya tatkala dia sedang marah. Itulah orang yang kuat. والآن نصل أيها الإخوة إلى العلاج عندما يحصل الغضب ويوجد في الإنسان ماذا ينبغي عليه هناك أمور ثلاثة أمور مهمة أتمنى يا إخواني أن تحفظوها وأن تحافظوا عليها ينفعكم الله سبحانه وتعالى بها ثلاثة أمور مهمة ينبغي علينا جميعا أن نبادر إليها وأن نحرص عليها عندما يحصل الغضب Sekarang kita sampai pada bagaimana mengatasi penyakit marah ini. Artinya jika kita ditimpa dengan rasa marah yang amat sangat, bagaimana kita bisa mengatasi mengobati penyakit ini? Syekh mengatakan di sana ada tiga perkara yang membantu kita untuk bisa menyembuhkan penyakit ini. Dan beliau berharap ikhwas sekalian, para pendengar sekalian untuk menghafal tiga perkara ini agar bisa diamalkan tatkala timbul kemarahan. Al-amr al-awwal an yubadir ila at-ta'awudz billahi minasy syaithanir rajim. روى البخاري ومسلم عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس واحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل اي الغضبان ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون هذا أيضا من شدة الغضب Sedangkan kemarahan yang pertama yaitu seorang hendaknya bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Karena yang menyebabkan kemarahan adalah syaitan. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang bernama Sulaiman bin Surat radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada dua orang yang sedang saling memaki di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami tatkala itu sedang duduk-duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu memaki yang lainnya dengan sangat marah. marra wajuhu wajahnya sudah sangat merah karena saking marahnya. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inilah a'lamu kalimatan law qalaha ladaba anhu ma yajid. Sungguhnya saya mengetahui ada sebuah kalimat, sebuah kalimat yang kalau dikatakan oleh orang yang marah itu, maka akan hilang rasa marahnya. Yaitu seandainya kalau dia berkata, kata Nabi, Lau qala a'udzubillahi rajim. Seandainya orang yang marah tadi mengatakan, A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari syaitanir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Maka para sahabat pun berkata kepada orang yang sedang marah ini, Ala tasma'u ma Nabi saw. Tidakkah engkau mendengar apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka orang yang sedang marah ini berkata, "Ini lastu bimajnun." Saya bukan orang gila, ya. Dia, dia menolak wasiat Nabi dan dia berkata, "Saya bukan orang gila." Perkataannya ini pun timbul karena kemarahannya. وفي الحديث دلالة على أن الغضب من نزغ الشيطان أن الغضب من نزغ الشيطان وأن من حصل له الغضب ينبغي له أن يستعيذ بالله منه كما يدل على ذلك قول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم Hadis ini menunjukkan bahwasanya kemarahan itu merupakan tiupan syaitan, merupakan gangguan syaitan. Maka seorang yang timbul rasa marahnya, maka hendaknya dia segera bertawud berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi innahu samii'un alim." Jika ternyata syaitan mengganggu engkau, ya, maka hendaknya engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. ثم إن الشيطان عاذنا الله منه يتمكن من الإنسان حالة الغضب فيدفعه إلى ارتكاب الآثام ويؤزه إلى السب والأذى والإجرام فإذا استعاذ المسلم بالله من الشيطان حفظ منه ووقي من شره Kemudian syaitan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguannya ya. Tatkala seorang marah, maka syaitan sangat mudah untuk mengontrol orang tersebut. Menjatuhkannya kepada perkara yang lebih parah. Sehingga akhirnya orang tersebut yang marah tadi terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa mungkin dengan uh, memaki atau dengan mengganggu atau dengan berbuat kriminal. Karena setan sangat mudah mengontrol dia tatkala dia sedang marah. Namun tatkala seorang muslim berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sedang marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dari gangguan setan. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يمنع الإنسان أي كلمة تخرج منه وقت الغضب يعني وقت فورة الغضب دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث هي لا تطول مدة طويلة يعني هي دقيقتين ثلاث أربع خمس هذا بحد أقصى تقريبا فوقت الغضب يمنع نفسه من أي كلمة فقد جاء في المسند للإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه, أنه قال إذا غضب أحدكم فليسكت قالها ثلاثا يعني ثلاث مرات يقول إذا غضب أحدكم فليسكت يعني وقت الغضب امنع الكلام تماما لا تخرج أي كلمة جيدة أو غير جيدة وقت الغضب امنع الكلام حتى تهدأ فإذا هدأت نفسك بعد ذلك قل ما شئت Tadi perkara yang pertama yaitu berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Adapun perkara kedua yang bisa mengobati atau menghilangkan rasa marah yaitu jangan berbicara. Terutama tatkala sedang puncak-puncaknya marah. Seorang lagi marah, lagi marah besar, mungkin dua menit, tiga menit, atau lima menit, tahan dirinya, jangan ngomong apapun. Baik per, menurut dia perkataan itu baik atau perkataan itu buruk, jangan dia ngomong. Sabar sampai lima menit, sampai dirinya itu tenang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya bahwasanya dari seorang sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ida ghadiba ahadukum falyaskut." Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaknya diam. Rasulullah mengulangi sebanyak tiga kali. Jika salah seorang dari kalian marah, maka diam. Jika salah seorang dari kalian marah, maka diamlah. Jika salah seorang dari kalian marah, maka diamlah. Oleh karena tatkala kita sedang marah, diam, tidak usah ngomong. Meskipun kita menganggap perkataan kita itu perkataan baik, jangan ngomong. Jangan ngomong dua menit, tiga menit, lima menit sampai hati kita menjadi tenang, baru kita berbicara sepuas kita, terserah kita. وذلك أن الغضبان إذا تكلم حال غضبه فإن الغالب على كلامه التعدي والإساءة إذا فمن الخير له أن يكف عن الكلام حال الغضب حتى يسكن فإذا سكن اتزن كلامه وحسن حديثه Kenapa? Karena orang yang marah, ya, kebanyakan perkataannya itu mesti ada kejelekan, mesti ada keburukan untuk bersi, berbu, berbuat dendam kepada orang yang sedang dimarahi. Oleh karena itu, hendaknya tatkala dia sedang marah, dia tahan dirinya, jangan ngomong. Dia diam sampai dirinya kemudian tenang, baru kemudian dia berbicara. Setelah dia bisa berpikir dengan tenang, hatinya pun sudah tenang, maka silakan dia berbicara. الأمر الثالث لا يفعل شيء وقت الغضب لا بيده ولا برأسه ولا بقدمه لا يفعل أي شيء بل إذا كان قائما يجلس وإذا سكن الغضب بذلك وإلا يضطجع ينام على جنبه حتى يبرد وتهدأ أعصابه وتذهب فورة الغضب ولهذا جاء في المسند وسنن أبي داود وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع Kemudian obat yang ketiga untuk menghilangkan rasa marah atau sikap temperamental yaitu hendaknya tatkala seorang sedang marah, jangan melakukan apapun, jangan bertindak apapun. Baik bertindak dengan kepalanya atau dengan tangannya atau dengan kakinya, pokoknya jangan bertindak apa-apa. Kenapa? kali ini sedang marah. Bahkan kalau dia sedang berdiri, maka hendaknya dia duduk untuk menghilangkan rasa marahnya. Dan jika ternyata dia sudah duduk, belum hilang juga rasa marahnya, hendaknya dia berbaring sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh, oleh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dari Abu Daud rahimahumullah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im" Jika salah seorang dari kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaknya dia duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Kalau ternyata setelah dia duduk rasa marahnya hilang, maka alhamdulillah. Namun setelah dia duduk, rasa marahnya belum juga hilang, falyataji maka hendaknya dia pun berbaring untuk menghilangkan rasa marahnya. Intinya dia tidak bertindak apa-apa, tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan rasa marahnya. وذلك أن الغضبان إن بقي قائما حال غضبه وهو قريب من أغضبه ووجهه أمام وجهه وهما متقابلان وهو غضبان هو بهذه الصفة متهيأ للانتقام إما أن يضربه بيده أو أن يفسق عليه أو يركله برجله لأنه قريب منه ومنفعل ونفسه ثائرة فإذا الحل في مثل هذا الباب أن يتباعد عنه وأفضل طريقة الجلوس كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لي اجلس فإن إن كان الجلوس كافيا هدأت نفسه بالجلوس يكتفي به فإن لم يكفه الجلوس يضطجع يضطجع على جنبه فإذا إذا جلس تباعد وإذا اضطجع كان أبعد وأبعد فهذا كله يؤدي إلى السلامة من آثار الغضب لأن إن بقي أمامه ربما يضرب ضربة قاتلة يندم عليها طول حياته أو يرتكب أمر يندم عليه لكن إذا طبق السنة وجلس هدأت النفس إن لم تهدأ بالجلوس يضطجع على جنبه hatta taskun nafsuhu tamaman. Kenapa demikian? Karena seorang yang marah ya, kalau dia dalam keadaan berdiri dan dia kondisinya dekat dengan orang yang sedang dia marahi, maka akan mudah bagi dia untuk melampiaskan kemarahannya. Orang yang sedang dia marahi di depan dia dan dia sedang dalam keadaan berdiri, maka mudah bagi dia untuk menampar orang tersebut atau mukul orang tersebut atau menendang orang tersebut atau pertindakan-tindakan yang lainnya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan jika seorang marah maka hendaknya dia duduk, ya. merubah posisinya. Kalau dia duduk, maka dia akan jauh dari orang yang sedang marah. Untuk bertindak agak sulit. Kenapa dia duduk? Kalau ternyata rasa marahnya hilang, maka alhamdulillah dengan duduk. Namun jika ternyata setelah duduk rasa marahnya belum juga hilang, maka dia pun berbaring, ya. Sehingga dia lebih jauh lagi daripada orang yang sedang dia marah dan semakin sulit bagi dia untuk untuk bertindak. Kenapa kalau dia tetap aja berdiri, kemudian dia marah, akhirnya dia mukul at, mukul atau bertindak dengan yang sangat kasar, terhadap orang yang sedang dia marah, maka bisa jadi dia akan menyesal dengan penyesalan yang lama dan tidak ada faedahnya. Oleh karena itu, orang yang melaksanakan sunnah, maka dia yang selamat. Jika dia marah, maka hendaknya dia duduk. Jika tidak hilang, maka dia pun berbaring. الشيطان ما يقبل هذا الشيطان لا يقبل هذا إذا جلس أو اضطجع يقول يغضبك وتنام وين رجولتك وين قوتك وين شجاعتك هذا يغضبك آه، يفعل هذا الأمر وأنت فقط تنام إذا أنت من أنت رجل وين الرجولة وين الشجاعة وين القوة فما يرضى فمن نطيع هل نطيع عدو الله الشيطان الذي يدفعنا للشر والى الاثام ام نطيع الرسول عليه الصلاه والسلام Ketahuilah para pendengar radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan tentunya tidak akan menerima ini. Syaitan tidak akan pasrah menerima hal ini. Jika seorang marah kemudian dia duduk atau dia tidur, maka setan akan datang mengganggu dia. Setan akan berkata kepada dia, "Mana kejantananmu? Mana ke, ke keberanianmu? Masa kalau kamu marah kamu tidur?" Itu namanya tidak hebat. Kalau kamu marah lampiaskan, pukul orang tersebut. Jangan malah tidur. Tidak ada kejantanan, tidak ada keberanian. Inilah tiupan yang ditiupkan oleh setan. Dalam hal kondisi seperti ini, hendaknya seorang merenungkan. Apakah dia taat kepada setan untuk melampiaskan kemarahannya ataukah dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang وغالبا الناس الذين يغضبون ويفعلون شيئا وقت الغضب غالبا يقع منهم ال ال الأذى أو الإضرار بالوجه فغالبا يكون الضرب يقع على الوجه وهذا حرام النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه حرام الضرب على الوجه مهما كانت الحال ما يجوز أن يضرب الإنسان على وجهه والوجه فيه الحواس فيه السمع فيه البصر فيه الشم فيه الذوق حواس الإنسان في وجهه وهو عضو شريف فكثيرا ما تكون الاعتداءات إما بضرب براحة اليد أو بجمع اليد أو بالبصق على الوجه أو هذه كلها تصرفات هوجاء ليست لائقة بالمسلم ولا يصلح أن يكون بمثل هذه الصفة بل يجتنب ذلك والغضب هو الذي يبعثه لذلك فإذا جلس أصبح بعيد عن أن يتصرف مثل هذه التصرفات فإن اكتفى بالجلوس وإلا فليضطجع Kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya biasanya orang kalau sudah marah, maka yang jadi sasaran musuhnya atau yang dimarahi itu dipukul wajahnya. Wajahnya wajah yang orang dimarahi itu yang jadi sasaran. Maka dipukul atau dihantam, ditampar ya. Wajah orang yang sedang dia marahi. Padahal ini dilarang dalam syariat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ida daraba ahadukum falyajitani bil wajah." Kata Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian memukul, maka hindarilah wajah. Jangan memukul wajah. Apalagi wajah itu adalah bagian tubuh yang mulia. Di wajah itu ada lima in, ada panca indera, ya, ada indera-indera yang sangat penting. Ada pendengaran, penglihatan, merasakan, semuanya di wajah. Ya. Dan wajah itu merupakan bagian tubuh yang mulia. Jika seorang mukul wajah maka berbahaya. Oleh karena itu, eh, sikap-sikap seperti ini yang timbul akibat kemarahan, baik perkataan yang buruk maupun perbuatan yang buruk, ya, yang seakan-akan perbuatan orang gila itu bukan merupakan tindakan seorang muslim. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwasanya semua tindakan-tindakan ini sumbernya adalah kemarahan. Kemarahan yang menimbulkan tindakan-tindakan seperti ini. Jika seorang marah, hendaknya dia melaksanakan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan duduk. Jika duduk bisa menghilangkan rasa marahnya, maka alhamdulillah. Kalau tidak, toje, maka dia pun berbaring. أيها الإخوة المستمعون هذه الوصايا العظيمة والتوجيهات المباركة التي سمعناها والعلاجات النافعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الغضب هذه تدل على جمال الدين الإسلامي وعظيم مكانته وأنه دين مبارك يحل المشكلات ويعالج الانحرافات ويكون سببا لحصول الخير في المجتمعات فهو دين مبارك لا يأتي إلا بالخير ولا نأتي هنا ننظر لأن بعض الناس قد يطيب له في هذا المقام أن ينظر لتصرفات بعض المسلمين فليست هي المقياس المقياس الدين نفسه بتوجيهاته المباركة ونصائحه القيمة فأين يجد الإنسان مثل هذه العلاجات ومثل هذه التوجيهات المباركة في دين غير هذا الدين العظيم المبارك دين الله جل وعلا الذي رضيه لعباده Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah mendengar bagaimana irsyadat, adab-adab dan petunjuk pengarahan-pengarahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana pengobatan atau mengatasi uh, penyakit marah ini ya. Yang ini semuanya menunjukkan akan bagaimana indahnya agama Islam ini. bahwasanya agama Islam ini agama yang penuh barokah, yang datang dengan penuh kebaikan, yang bisa menghilangkan problem-problem yang ada di masyarakat. Ketahuilah bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa menghilangkan problematika yang ada di masyarakat ya. Contohnya misalnya tadi penyakit marah. Kita lihat bagaimana taujih, bagaimana pengarah Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan penyakit ini. Yang kita tahu penyakit ini bisa menimbulkan banyak permasalahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu yang menjadi patokan adalah agama ini sendiri. Seorang kalau ingin melihat keindahan Islam, maka lihatlah ajaran-ajaran Islam. Jangan melihat perbuatan sebagian kaum muslimin. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin tidak tidak mengamalkan ajaran agamanya. Maka perbuatan sebagian muslimin yang mungkin uh, penuh dengan kesalahan itu bukan merupakan tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur, yang menjadi timbangan adalah wasiat-wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran dari agama Islam itu sendiri, agama yang penuh barakah, yang mendatangkan kebaikan dan bisa menghilangkan atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. فعلينا أيها الإخوة أن نحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين وأن هدانا لهذا الدين العظيم وعلينا أيضا أن نحرص على الالتزام بآداب الإسلام الفاضلة وأخلاقه الكاملة وتوجيهاته العظيمة التي هي سبب لسعادتنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة في بيوتنا ومع أهلنا وأولادنا وفي مجتمعاتنا مما يحقق لنا السعادة والخير في الدنيا والآخرة Oleh karena itu para pendengar yang hormati Allah Subhanahu wa taala wajib bagi kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai orang-orang Islam yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita memeluk agama yang sangat mulia ini dan wajib bagi kita untuk semangat untuk bisa melaksanakan adab-adab Islam dan melaksanakan wasiat-wasiat Nabi SAW alaihi wasallam, melaksanakan pengarahan-pengarahan Nabi SAW alaihi wasallam karena pelaksanaan sunnah-sunnah Nabi, pelaksanaan wasiat-wasiat Nabi merupakan sebab sebab untuk mendatangkan kebahagiaan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan saadah di rumah-rumah kita, kebahagiaan dalam masyarakat kita, kebahagiaan bersama keluarga kita, bersama istri kita dan bersama anak-anak kita. Oleh karena itu marilah kita berusaha untuk melaksanakan adab-adab Islam tersebut. qabla أن أختم الحديث أحب أن أنبه على أمر بعض الناس ربما إذا سمع هذه التوجيهات وهذه النصائح وربما جاءه الشيطان وقال له لا أنت دائما هذا طبعك والغضب دائما مسيطر عليك ويمكن لا تتخلص من الغضب وهذا الحديث لا ينطبق عليك أنت دائما آه، هكذا فيك الغليان وفيك الغضب وفيك الكذا هذا الحديث لغيرك أما أنت هذا طبع لازم لك لا تنفك عنه وهذا من الشيطان ونبينا عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى فجاهد نفسك واستعن بربك سبحانه وتعالى واصبر وصابر وتحمد بإذن الله تبارك وتعالى العاقبة Sebelum kita menutup uh, pengajian kita kali kali ini, halakoh kita kali ini, Syekh mengingatkan bahwasanya sebagian orang bisa jadi setelah mendengar pengajian kita kali ini datang setan kepada dia, kemudian membisikkan bisikan-bisikan untuk mengganggu dia. Setan mungkin mengatakan semua yang disampaikan oleh Syekh itu benar, akan tetapi ini tidak cocok bagi kamu kamu itu memang sifatnya itu suka pemarah, tidak bisa dirubah. Adapun pengajian kita kali ini untuk orang-orang yang sifatnya bisa dirubah. Adapun kamu memang tabiat tabiat kamu seperti itu tidak bisa dirubah, maka hadis ini tidak cocok buat kamu. Ingatlah kata Syekh, ingatlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innamal ilmu bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu diperoleh dengan mencari ilmu. Wa innamal ilmu bitahallum dan sungguhnya sikap bijak, sabar itu diperoleh dengan berusaha untuk memperoleh sikap tadi. Waman yataharral eh, khair yu'ta barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan maka Allah akan berikan kepada dia. Waman yatawakka syarr yuqah dan barang siapa yang berusaha untuk menghindarkan diri daripada keburukan maka dia akan terhindar. Maka barang siapa yang berusaha terhindarkan daripada rasa marah untuk bisa menyembuhkan penyakitnya maka Allah akan berikan Meskipun memang tabiatnya suka marah, tapi kalau dia berusaha untuk menghilangkan tabiatnya tersebut, menghilangkan rasa marahnya, maka Allah akan beri taufik kepada dia. وأختم بقول النبي عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لحسن الخلق اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله Dan sebagai penutup, uh, beliau mengingatkan akan sebuah hadis yang sangat agung di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, ahasinukum akhlaqa." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling dekat dia duduk bersamaku pada hari kiamat yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak tempat duduknya yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Ya, orang yang paling baik akhlaknya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita akhlak yang mulia dan menjauhkan kita dari akhlak yang buruk. Sungguhnya tidak ada yang memberikan petunjuk kepada kita untuk berakhlak mulia kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada zat yang bisa menjauhkan kita dari akhlak yang buruk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa ant. Allah taala alam. Nah, demikian ikhwatal Islam, sesi materi yang begitu bermanfaat untuk kita semua dari pembahasan dan syarah hadis la taudob yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Allah Ta'ala Dan seperti biasa kita akan membuka sesi tanya jawab Untuk Anda yang akan bertanya kami akan berikan kesempatan untuk tiga penanya dari telepon di 8236543 dan kami akan angkat juga dari pesan singkat di 0217073653. Taib selanjutnya kami angkat e, untuk pertama e, dari Umu Sofia di e, Bantar Gebang Bekasi atau di Rawalumbu di Bekasi. Silakan Ibu. Hmm. Uh, begini Ustadz, uh, Ana mempunyai ayah dukun dan pejudi. Ayah pergi selama 30 tahun dan selama itu tidak pernah menafkahin kami. Sekarang setelah beliau sudah tua ingin kembali lagi kepada kami dan terasa sangat berat bagi kami untuk menerimanya karena kami menahan kebencian dan kemarahan yang sudah terlalu lama. Uh, Ustadz nasihatkanlah kepada kami agar kami terhindar dari azab Allah. khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Umu Sofia. Silahkan. هذه السائلة تذكر أن والدها كان يعمل أعمال محرمة كالكهانة والشعوذة وأمور سيئة جدا وأيضا تقول أن أن أن والدهم تركهم في, في, في الصغر وأهملهم وضيعهم والآن لما كبر وضعف آه، يريد أن أن يرجع إليهم ولكنهم في آه، في أشد الغضب ومنفعلين من تصرفاته فيطلبون النصيحة وأنا أنصح هذه الأخت السائلة وأخواتها أن لا يقابلوا الإساءة بالإساءة ألا يقابلوا الإساءة بالإساءة بل عليهم أن يقابلوا الإساءة بالإحسان وأن يكونوا ممن قال الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آه، فالذي أنصح به آه، آه، السائل الأخت السائلة أن لا تقابل إساءة الوالد وإن كانت طويلة ومرة ومؤلمة ألا تقابلها الإساءة بل عليها أن تقابل آه، ذلك بالإحسان وأن تكظم الغيظ وأن آه، تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والكاظمين الغيظ آه، أن تدخل في قول الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Uh, beliau mengatakan bahwasanya uh, nasihat kepada penanya ini, demikian juga mungkin saudara-saudaranya ya yang pernah disakiti oleh ayah mereka, hendaknya mereka tidak membalas keburukan ayahnya dengan keburukan. Akan tetapi hendaknya mereka berusaha membalas keburukan dengan kebaikan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas." Itu orang-orang yang bisa menahan rasa marahnya dan maafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bukankah kita ingin masuk dalam ayat ini yang disebut dengan Allah wallahu yuhibbul muhsinin yaitu yang Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik siapa mereka? Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas yang itu bisa menjaga menahan marahnya dan bisa ma maafkan manusia. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة فعليه أن تحرص خاصة أنها وأنه والدها بل أنصحها أن تجتهد هي وأخواتها في الإحسان إليه وفي الرفق به لعل الله أن يهديه فيموت موتة آه، حسنة بدل أن يبقى على ضياعه وانحرافه آه، Kemudian Syekh mengingatkan dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzuma ghaidhuhu, barang siapa yang uh, man kadzuma yang barang siapa yang bisa menahan rasa marahnya, walau syaa ayam ayum diyahu, kalau dia mampu, dia bisa lampiaskan, dia akan melampiaskannya, namun dia tidak melampiaskannya, bahkan dia menahan rasa marahnya, mala Allahu qalbahu raja yaumil raja yaumil qiyamah." Maka Allah akan membuat hatinya selalu berharap untuk uh, bertemu dengan hari kiamat, yaitu selalu mengingat hari akhirat. Ini adalah fadilah yang sangat mulia. Oleh karena Syekh mengingatkan bahwasanya hendaknya ibu penanya demikian juga saudara-saudara ibu sekalian daripada berbuat keburukan kepada ayah lebih baik ya ber, memaafkan beliau, berbuat baik kepada beliau. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik dan kata Syekh ini merupakan salah satu bentuk biru walidain yang sangat besar apalagi sampai memberi hidayah kepada ayah dan bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, demikian untuk Ummu Sofia, semoga bermanfaat. Kami persilahkan kembali untuk Anda yang akan bertanya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak, dari mana? Dengan Usman di Cikarang. Silakan Pak Usman. Assalamualaikum, saya. Begini, saya, saya suka marah nih masalah kalau ada anak saya nakal atau dia bercanda memecahkan piring, saya suka marah tapi istri saya suka ngasih tahu kalau masalah dunia kita tidak boleh marah, tapi kalau masalah akhirat kita boleh marah. Misalnya kalau anak kita tidak sholat, tidak ngaji, kita boleh marah nggak apa-apa. Penjelasannya bagaimana Syekh? Penjawabannya yang lebih jelas. Ya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هذا الأخ السائل يذكر عن نفسه أنه يغضب وأن زوجته تقول له لا تغضب في الأمور الدنيوية يعني إذا خطأ أخطأ الابن في أمر دنيوي مثل أن يكسر كأس أو يخرب شيئا في البيت وعليك أن تغضب في الأمور الدينية وكلام الزوجة صحيح من جهة أن الغضب آه، ينبغي أن يكون من الأمور التي تتعلق بالدين النبي صلى الله عليه وسلم آه، كان إذا انتهكت حرمات الله لا لا يقوم لغضبه شيء فكان يغضب عليه الصلاة والسلام لكن ليس معنى ذلك آه، أن آه، أنني إذا غضبت من ابني لتركه للصلاة أنا أبطش به ففي في الحديث قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر يعني بعض الناس ربما يضرب ابنه للصلاة لسبع أو لثمان سنوات وهذا لا يجوز بل آه، هو ليس مكلفا بها لكن عوده عليها ثم إذا بلغ العشر سنوات تضربه ضربا خفيفا تضربه ضربا خفيفا بدون يعني آه، شدة وبدون عنف وبدون لطم على الوجه وبدون يعني تصرفات أخرى ما تليق يعني بعض الناس آه، ربما يعني عندما صغيره لا يصلي يشتمه وي ويدعو عليه وهذا كله لا يجوز لا يجوز بل جاء في الحديث لا تدعوا على أبنائكم يعني قد يوافق ساعة إجابة Uh, beliau menjelaskan bahwasanya perkataan istrinya tadi nasihat istrinya itu mungkin benar dari satu sisi. Artinya yang benar bahwasanya hendaknya marah itu sehendaknya dilampiaskan tatkala ada pelanggaran dalam masalah agama. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kalau ada perkara-perkara agama yang dilanggar. Ya. Namun bukan berarti kalau misalnya anak kita ya uh, tidak sholat, kita marah memang, tapi bukan berarti marahnya dengan mukul dia, mukul dia sampai dengan pukulan yang keras ya, atau yang eh, sampai eh, melampaui batas. Benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muru auladakum hum wahum asinin. Kata Rasulullah SAW, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat tatkala mereka berumur tujuh tahun. Wadribuhum wahum asyara sinin. Dan pukullah mereka kalau mereka sudah mencapai umur sepuluh tahun. Sebagian orang ngawur ya, masih berumur enam tahun ya atau tujuh tahun anaknya disuruh sholat tidak mau sholat maka dia pun mukul padahal tidak boleh umur tujuh tahun delapan tahun sembilan tahun kita hanya boleh menyuruh tidak boleh dipukul namun kalau sudah umur sepuluh tahun kita perintahkan anak-anak kita tidak mau sholat maka kita boleh mukul kita boleh marah, tetapi marahnya bukan dengan mukul dengan melompati batas, mukul yang sangat keras atau menampar wajahnya atau memakinya ya. Yang tidak boleh memukul dengan pukulan yang pukulan e, mendidik, bukan pukulan orang yang dendam ya. Sebagian orang ya sebagian ayah kalau marah sama anaknya maka memaki-maki anaknya bahkan berdoa kecelakaan kepada anaknya. Dan ini sangat berbahaya. Bisa jadi, sebagaimana disebut dalam hadis, janganlah kalian mendoakan kecelakaan bagi anak-anakmu. Bisa jadi doa kalian itu pas bersamaan dengan waktu ijabah. Tatkala dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi kita sangat marah, kemudian kita doakan kecelakaan kepada anak kita. Mampus kamu, tahu-tahu dikabulkan oleh Allah. Anak kita pun mampus atau kita celaka kamu atau sakit kamu. Ternyata anak kita dikabulkan oleh Allah yang akhirnya kita yang menyesal kita sendiri. Punya anak yang sakit, punya anak yang celaka. Oleh karena itu, Syekh menjelaskan boleh kita marah, namun bagaimana melampiaskan marah tadi apakah sesuai dengan syariat, tidak berlebihan atau malah e, melanggar syariat dengan yang berlebihan. Taib. Selanjutnya kita angkat kembali dari penelpon kembali ada Bapak Masuri di Cikarawis Bogor ya Pak ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Bapak dikecilkan radionya Pak. Oh ya ya. Mas, ya. ya. Silakan. Ya ini Pak, saya dari Cikowis, ini saya seorang sopir. Ini dulu saya jalannya di Jakarta Kota ya. Tiba-tiba itu saya uh, melanggar, melanggar tapi tidak ada polisi yang petugas itu Pak, yang khusus. Nah, begitu saya melintas, itu ada polisi, tapi bukan haknya dia menangkap saya. Dia kebetulan mungkin polisi itu pulang dari kantor dia tidak bawa surat bilang uh, kalau saya nasihat di puisi itu malah marah-marah nah, kemudian marah-marah reda sampai begitu uh, marahnya uh, besar sudah uh, benar-benar mau nonjok ya itu ya sudah mau nonjok tapi tidak pernah cuma terserempet nah akhirnya saya uh, eh, apa melawan pak kalau memang salah saya minta maaf tapi iya jangan di sini Baik, uh, Bapak bisa diperingkas uh, pertanyaannya, Pak. Oh ya, gini. Uh, apakah apa saya berdosa kita saya itu uh, mendoakan dia agar diberi dari azab itu lah. Iya, baik, cukup Bapak. Nah, ya, ya. Terima kasih uh, untuk Bapak Mas Suri. Bagaimana penjelasan dari hal ini? آه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء فاللعن ما, ما يجوز اللعن هذا ما يصلح أن الإنسان كل من أغضبه أو كل ما وقع في شيء يبادر إلى اللعن Syekh mengingatkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisal mu'min billaan walat ta'an walat ta'an." Bukanlah seorang mukmin yaitu orang yang suka melaknat dan juga suka apa namanya? mentaan ya oleh karena itu bukan merupakan uh, dinasihatkan kepada bapak ini agar tidak melaknat siapapun orang yang buat kita marah jangan kita melaknat karena itu bukan merupakan sifat orang mukmin سوف نخصص إن شاء الله فيما بعد حلقة حول موضوع اللعن لأن هذا من المسائل التي يحتاج الناس إلى بيان الشرع فيها وذكر الأدلة والأحكام المتعلقة بها وفيها تفصيلات مهمة نخصص لها بإذن الله حلقة فيما بعد بإذن الله عز وجل Uh, Syekh mengingatkan insya Allah pada lekok-lekok yang akan selanjutnya pengajian-pengajian pertemuan-pertemuan kita berikutnya insya Allah beliau akan membahas khusus tentang masalah laknat karena ini termasuk penyakit yang banyak tersebar di masyarakat butuh ada perincian tafsilannya insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Baik. Selanjutnya kita angkat dari pertanyaan di pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Yang pertama kita angkat dari pertanyaan Ibu Siti di Bekasi. E, Syekh, bagaimana hukumnya jika suami mengucapkan kata talak kepada istrinya dalam keadaan marah? Mohon penjelasannya. إذا الإنسان حال غضبه طلق زوجته ولم يكن الغضب أغلق عقله لم يكن الغضب أغلق عقله أصبح يتكلم وهو فاقد للوعي فإن الطلاق يقع فإن الطلاق يقع و وأما طريقة الرجعة فإذا كانت الطلقة الأولى فهي رجعية تعتبر وله أن يراجعها ويشهد على إرجاعها يعني إذا طلقها يشهد على الطلاق وإذا راجعها يشهد على الرجعة وتحسب عليه أنها طلقت طلقة واحدة uh, beliau menjelaskan bahwasanya uh, jika seorang suami dalam keadaan marah yang amat sangat sehingga akhirnya otaknya tertutup di mana dia berucap dia tidak sadar dengan ucapannya tidak tahu apa yang sedang dia ucapkan maka marah seperti ini, kondisi yang seperti ini, jika dia mentalak istrinya, maka tidak jatuh talak. Akan tetapi, kalau marahnya tidak sampai tingkat seperti tadi, artinya dia masih sadar dengan yang dia ucapkan, dia masih paham dengan apa yang dia ucapkan, maka talaknya tadi jatuh. Talaknya itu tadi saya jatuh. Oleh karena itu, jika dia mentalak istrinya dalam keadaan marah, namun marahnya tidak amat sangat, artinya dia masih bisa memahami apa yang dia ucapkan, maka istrinya telah jatuh talak satu dan kalau untuk kembali kepada istrinya ya maka dia mempersaksikan bahwasanya dia kembali kepada istrinya ya sebelum uh, dan namun tetap sudah jatuh talak satu ya. tetap sudah jatuh talak satu. Baik. Selanjutnya kita angkat dari Bapak Eko di Ragunan Jakarta Selatan. Uh, Barakallahu fikum Syekh ketika saya marah kepada seseorang Alhamdulillah saya bisa menahannya Akan tetapi setelah itu timbul rasa benci kepada orang yang membuat saya marah Terkadang hal itu uh, terjadi sehingga saya tidak menegurnya dan saya mendiamkan orang tersebut. Uh, bagaimanakah uh, nasihat uh, Syekh terhadap apa yang uh, saya alami demikian? علاجه في الآية الكريمة الله قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس فأنت تجمع بين الأمرين كظم الغيظ هذا جيد أيضا آه، زد على ذلك العفو وتذكر أن أنك أكرمك الله سبحانه وتعالى بأن كظمت الغيظ فأيضا اجتهد في أن تفوز بالعفو آه، عن الناس فتفوز أيضا عند الله سبحانه وتعالى بثواب العافين عن الناس Uh, Syekh mengingatkan ya Bapak ya, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala wal kadhimina al-ghaiz wal afina 'anil nas yaitu orang-orang yang menahan rasa marahnya wal afina 'anil nas yang kedua juga jangan dilupakan yaitu orang-orang yang mema memaafkan orang-orang yang bersalah sama dia kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kita lakukan dua lakukan dua perkara tadi sebagaimana Bapak mampu untuk bisa menahan rasa marah bapak tidak dilampiaskan, maka berusaha juga untuk maafkan. Ingat janji Allah Subhanahu wa taala, ingat pahala Allah Subhanahu wa taala wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang maafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi bentuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon ada Bapak Firman Syah di Serpong Tangerang. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan Pak. Uh, saya ingin bertanya kepada Syah bagaimana tentang e, ketika agama eh tentang marah ketika ketika agama dinodai. Terus marah ketika agama dilecehkan, marah ketika melihat manusia bermaksiat kepada Allah sehingga ia melampiaskan kemarahannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu aja. E, eh, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الأمر المعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الدينية ومن الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده قد جاء في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان لكن التغيير باليد التغيير باليد هذا لمن آه، له ولاية أما الذي ليس له ولاية لا يغير بيده لأن إذا غير بيده يحصل من الشر والفساد أكبر من من المنكر الذي غيره بيده. فالتغيير باليد يكون ممن له ولاية، مثلا الإنسان في بيته له ولاية على أولاده، فإذا وجد منكر في البيت إن شاء يخرجه من البيت، إن شاء يمنع وجوده، لأن له ولاية في بيته على أولاده. لكن إذا جاء إلى متجر من المتاجر وفيها منكر ليس له ولاية إذا غير بيده يحصل فساد ربما تراق دماء ربما يحصل آه، أضرار فادحة وكما قال أهل العلم ليكن آه، أمرك بالمعروف بالمعروف وليكن آه، نهيك عن منكر غير منكر فيكون الإنسان يجتهد نعم أن يغير المنكر لكن لا يأتي بمنكر وهذه مراتب بينها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول انا انا اريد ازاله المنكر لكن لا ينظر في العواقب ولا ينظر في ماذا فعل وماذا يترتب على على فعله فيدخل في متاهه افكار آه، فاسده وانحرافات آه، سيئه بعيده عن هدي الاسلام بحجه آه، انه يريد ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وقد نشات فرق منحرفة في في هذا الباب تزعم أنها آه، تقصد بأفعالها من آه، آه، يعني شدة ومن عنف ومن إلى آخره كأنها تريد بذلك إزالة المنكر فيترتب على ما يفعلونه من الأضرار أكبر من الشيء الذي أرادوا إصلاحه Syekh menjelaskan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam agama Islam. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Akan tetapi perlu diingatkan bahwasanya merubah kemungkaran dengan tangan itu dengan tindakan langsung ya itu hanya berlaku bagi orang yang punya kekuasaan yang punya wilayah ya. Kenapa? Kalau setiap orang boleh bernahi mungkar dengan tangan artinya dengan mengambil tindakan langsung tanpa memiliki kekuasaan maka yang timbul adalah e, kerusakan yang lebih besar. Padahal kita adalah agama Islam adalah agama yang melihat kepada masalah dan mudarat. Jika ternyata mudaratnya lebih besar maka tidak boleh dilaksanakan nahi mungkar. Contohnya seorang ayah dalam di rumahnya, seorang suami dia adalah kepala rumah tangga. Dia punya wilayah, dia punya kekuasaan dalam rumahnya. Jika terjadi kemaksiatan di rumahnya timbul dari anaknya atau dari istrinya, maka dia boleh bernahi mungkar dengan tangannya karena rumah itu di bawah kekuasaannya. Akan tetapi jika dia pergi kemudian di tempat-tempat eh, eh, pasar misalnya ada kemaksiatan kemudian dia hancurkan toko tersebut, kemudian dia rusak toko tersebut ya dengan eh, dengan pelaksanaan mengatakan saya sedang melaksanakan nahi mungkar, maka yang timbul akan akan timbul ke, eh, kemudorotan yang lebih besar. Yang ini tidak dibenarkan dalam syariat. Bisa jadi terjadi pertumpahan darah, bisa jadi terjadi uh, kerusakan, kebakaran dan lain sebagainya. Akan timbul kemudaratan yang lebih besar. Oleh karena itu para ulama mengatakan liyakun amruka bil ma'ruf ma bil ma'ruf ya, kata para ulama bahwasanya hendaknya e, kalau kamu ingin beramar ma'ruf, maka lakukan dengan cara yang baik. Dan jika engkau ingin bernahi mungkar, janganlah nahi mungkarmu dengan sesuatu yang mungkar. Kita semua ingin bernahi mungkar. Tapi jangan tatkala kita ingin melaksanakan nahi mungkar, justru kita terjerumus dalam kemungkaran. Sebagian orang ya ingin bernahi mungkar, kemudian tidak melihat kepada awakib, tidak melihat kepada akibat-akibat yang jauh. Apa dampaknya jika dia melaksanakan nahi mungkar tersebut? Dan ini dan para ulama telah menjelaskan timbul firqa-firqa yang sesat yang berdalil dengan nahi mungkar. Namun melaksanakan nahi mungkar dengan cara yang tidak benar, akhirnya timbul kerusakan-kerusakan lebih besar dan timbul kemudaratan yang rugi apa kaum muslimin sendiri. Yang kemudaratan tersebut akan kembali kepada kaum muslimin sendiri. Berbeda dengan jika seorang memiliki Eh, kemungkaran tersebut berada di atas kekuasaannya dan dia bisa rubah maka tidak jadi masalah. Oleh karena itu nahi mungkar harus memandang masalah dan harus memandang mudarat. Jika mudaratnya lebih besar maka tidak disyariatkan dan jika nekat dilaksanakan maka itu bukan nahi mungkar tapi itu adalah kemungkaran sendiri. Baik. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari Bapak Seno di Sunter Jakarta Utara untuk berikutnya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak. Ya, silakan. Begini, saya punya ini ya waktu sholat ini keluar dari masalah pak ya ini kadang kan sholat nah, karena saya kerjanya di rumah itu kan kalau laki-laki kan wajibnya di masjid iya. kadang kadang saya tunda di rumah gitu loh pak karena ada saya kan janji masa kerja jahit gitu loh pak saya undur gitu dan saya memang nggak bisa kadang marah-marah gitu loh bagaimana kejar pak iya Gak, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak Ustaz? Tolong diulang pertanyaan. Nah, e, Bapak ini adalah e, penjahit saja dan e, beliau dalam hal ini sering e, mengakhirkan e, sholat e, berjamaah di masjid ya. Kemudian istri dari Bapak ini tadi e, memberikan nasihat dengan marah-marah begitu Ustaz. Mohon nasihat dari hal ini Ustaz. أنا أهنئك بهذه الزوجة أهنئك بهذه الزوجة التي تتابعك في الصلاة وهذا من الخير لك أن الله عز وجل جعل عندك مثل هذه الزوجة التي تتابعك في أمر الصلاة وأنصحك أن تتقي الله عز وجل في صلاتك وإذا نودي للصلاة تبادر والوقت الذي أنت تصلي اجعله في أول الوقت مع الجماعة يعني أنت ولله الحمد تصلي لكنك تؤخر الصلاة فإذا اجعل آه، صلاتك مع الجماعة فتفوز برضا الله سبحانه وتعالى وبالمحافظة على الصلوات في أوقاتها مع جماعة المسلمين حيث ينادى لها وتأخيرك آه، آه، هذا فيه مضرة ولا شك عليك هذا فيه مضرة فالواجب عليك أن تبادر إلى أداء الصلاة مع الجماعة وإذا سمعت النداء تجيب قد قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر Uh, beliau menjelaskan bahwasanya beliau mengucapkan selamat kepada penanya yang telah Allah anugerahkan berupa seorang istri yang solehah ya subhanallah istri yang solehah yang selalu mengawasi sang suami terutama dalam masalah sholat, masalah yang sangat penting yang menasihati suaminya kalau terlambat sholat. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya bapak bersyukur ya Allah telah memberikan istri yang soleha yang e, mengawasi bapak dalam e, masalah ini. Kemudian Syekh mengingatkan bapak hendaknya uh, jangan mengakhirkan sholat ya. Usahakan sholatnya. Bapak alhamdulillah sholat, bapak alhamdulillah sholat. Tapi jangan lupa hendaknya sholat berjamaah di awal waktu ya Jangan sholat jamaah di akhir waktu ya, sholat sendirian enggak. Tapi sholat berjamaah bersama dengan orang-orang kaum muslimin di masjid. Hendaknya Bapak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diakhirkan sholat. Kalau Bapak ingin mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sholatlah di awal waktu. Jangan jangan uh, diakhirkan. Jika Bapak telah mendengarkan nida azan, maka segera dijawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min udhrin." Kata Rasulullah sallam barang siapa yang mendengar azan kemudian tidak dijawab, maka tidak ada salat baginya kecuali kalau ada udzur. Wallahu taala alam. طيب جاء في ترجمة سعيد بن جبير من علماء التابعين أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام منذ أربعين سنة ولا مرة واحدة وذكروا في بعض تراجمه العلم يعني أحدهم كان نجارا الأخ يقول أنه خياط أحدهم كان نجارا فإذا رفع المطرقة ليضرب المسمار إن سمع النداء ما يضرب يترك المطرقة ويمشي إلى المسجد Uh, disebutkan oleh Syekh bahwasanya dalam biografi Said Ibn al-Musayyib salah seorang ulama tabi'in, ulama besar tabi'in, bahwasanya dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 tahun. Bayangkan, selalu di masjid salat tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. bagaimana menunjukkan semangat dia untuk mendapatkan takbiratul ihram. Kemudian juga disebutkan dalam kisah-kisah para salafus saleh bahwasanya ada di antara mereka yang najari, yaitu tukang kayu ya, tukang kayu ya. Namun tatkala ingin memukul paku mendengar azan maka ditinggalkan palunya ditinggalkan segera dia menjawab azan untuk melaksanakan sholat. Taib. Untuk selanjutnya kami angkat kembali dari Umu Ismail di Condet, Jakarta Timur. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya Ana ucapkan terima kasih atas nasihatnya dan bagi semua pihak sehingga terselenggaranya acara ini. Uh, eh, pertanyaan, uh, eh, ketika hati dilukai karena kemarahan atau dibuat malu oleh seseorang, kita sudah mema memaafkan hal tersebut, walaupun orang tersebut tidak minta maaf. Hanya saja memori tersebut terkadang timbul lagi. Lalu bagaimana menghilangkan kenangan yang yang membuat hati terluka itu, Ustadz? Uh, ah, jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. الشيطان ينزغ آه، فعل الإنسان آه، يعني قد تأتي هذه في نفسه وهو لا يريدها لكن الشيطان يثيرها في نفسه فعلى كل حال إذا وجدت هذه الأمور في نفسه آه، التي نزغ الشيطان ومثل هذه الأمور يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يقول شيء غير جيد مثل ما قال الله كل عباد يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فهذه أشياء نعم قد تأتي في صدر الإنسان بدون أن يطلبها فإذا وجدت يتعوذ بالله من الشيطان ولا يتكلم بأي كلام غير مناسب eh, kata beliau bahwasanya setan itu sangat bersemangat untuk mengadu domba ya untuk membisikkan permusuhan di antara kaum muslimin. dan namanya memori seperti itu akan timbul dan ini kita tidak mau tapi setan menimbulkan setan menimbulkan oleh karena itu jika tatkala timbul memori yang buruk seperti ini maka hendaknya kita segera bertawuf berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan karena itu semua dari setan kata Allah Subhanahu wa taala wa kulli ibadi yaqulu billatihi ahsan kata Allah Subhanahu wa taala katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan kalimat yang terbaik Inna syaitana yanzagu bainahum. Sungguhnya syaitan itu mengadu domba di antara mereka. Ya. Syaitan ingin kita tadinya sudah maafkan saudara kita agar kita murka lagi sama dia, agar kita marah lagi sama sama dia. Jika timbul seperti itu, maka kita tidak mau, maka kita segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mengucapkan kalimat yang buruk. Ucapkan kalimat yang baik sebagaimana perintah Allah tadi. Ingatlah bahwa setan ingin mengadu domba di antara kaum muslimin. Wallahu taala alam. Taib, masih dari penelpon ada Bapak Bahar di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa nih saya? Anda mau tanya nih. Anda punya sifat ini uh, sering marah gitu. Baik itu sama anak-anak maupun sama orang lain. Tapi bagaimana caranya mengatasi marah itu supaya anak juga untuk meringankan dosa gitu karena anak sering sedikit kadang-kadang suka kemarah gitu apa nanti akhir keterangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa menyimak Ustaz أنت ولله الحمد تابعت معنا هذا البرنامج واستفدت من التوجيهات فأنصحك أن تلتزم بالشيء الذي سمعته وأذكرك مرة ثانية بالحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم أنت الآن تعلمت أشياء ربما جديدة عليك آه، ويقول إنما الحلم بالتحلم فتحلم وتصبر وتحرى الخير وترفق بأولادك وأذكرك أنك لو كنت أنت الولد وأنت الذي أخطأت ما تريد من والدك أن يعاملك بهذه القسوة بهذه الشدة فأحب لأولادك ما تحب لنفسك ثم ماذا ترجو عندما تعامل أولادك بالعنف أو بالشدة أو ماذا ترجو هل ترجو أن يصلحوا بذلك هل ترجو أن يبروك بذلك هذه هذه أمور لا يعني آه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه فأنصحك أن تتقي الله في أولادك وأن تكون رفيقا حتى ينشأوا على محبتك وعلى العطف عليك وعلى آه، تذكر مواقفك الجميلة وتصرفاتك الجميلة وأيضا ينشأ أولادك من بالهدوء وبالأخلاق الفاضلة لأن الابن ينشأ على ما يعوده عليه والده من الأخلاق والخصال Uh, kemudian Syekh mengatakan uh, bahwasanya Alhamdulillah Bapak telah mendengarkan pengajian kita hari ini dan Bapak mendapatkan uh, faedah dari apa yang telah disampaikan. Uh, kemudian beliau mengingatkan Bapak agar melaksanakan apa yang telah Bapak ilmui dari pengajian ini. Apa tadi yang telah dijelaskan oleh beliau tentang cara-cara menghilangkan rasa marah, maka hendaknya dilaksanakan dan benar-benar di, diiltizamkan, benar-benar dikerjakan terus-menerus. Kemudian uh, Syekh mengingatkan bahwasanya tadi kita telah menyebutkan sebuah hadis kata Rasulullah SAW, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya ilmu itu diperoleh dengan menuntut ilmu, berusaha untuk ilmu baru Allah kasih ilmu. Wa innamal hilmu bitahallum wa innamas sabru bitasabbur. Barang siapa yang ingin sabar supaya tidak marah maka dia harus berusaha. Harus berusaha. Kesabaran tidak datang dengan sendirinya tapi dia berusaha untuk menjadi orang yang sabar maka Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang sabar. Kemudian uh, beliau ingatkan, seandainya bapak menjadi anak bapak, apakah bapak senang kalau bapak dipukul? Seandainya bapak menjadi seorang anak, apakah ada seorang anak yang senang dipukul oleh bapaknya? Tentunya tidak ada anak yang suka. Anak siapapun dia tidak akan senang dipukul oleh bapaknya. Kemudian apa yang bapak harapkan dari sikap keras bapak terhadap anak-anak bapak? Bukankah bapak ingin anak-anak bapak menjadi anak-anak yang baik? Bukankah bapak menginginkan anak-anak bapak menjadi anak-anak yang berbirul walidain berbakti kepada kedua orang tuanya? Apakah dengan sikap keras tadi bisa mendidik anak-anak? Ataukah sikap keras tadi malah membuat mereka tidak melupakan kejelekan orang tuanya, malah membuat mereka menjadi durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka renungkan ini. Kita marah tapi pikir apakah kita ingin mendidik atau ingin merusak anak kita. Kalau kita ingin mendidik anak kita, maka jangan kita berbuat yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ingatlah bahwasanya kita berharap agar anak kita itu tumbuh dengan tenang, dengan akhlak yang mulia dan ketahuilah bahwasanya anak-anak itu akhlaknya tidak jauh dari akhlak bapaknya. Ya, kalau bapaknya baik, anak-anaknya akan baik. Tapi kalau bapaknya akhlaknya buruk, anak-anaknya demikian juga. Karena dia mencontohi akhlak bapaknya. Masih ada waktu Ustaz untuk pertanyaan selanjutnya? Dua soal, dua soal lagi ya. Taib. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat untuk berikut dari uh, Saudara Agung di Keramat Jati, Jakarta Timur. Uh, Sheikh, bagaimanakah cara merealis uh, merealisasikan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu sehingga kami bisa mengamalkannya? Demikian. هذا هذا سؤال جميل جدا آه، استعينوا بالصبر أي جاهد نفسك على التحلي بالصبر وملاقاة الأمور به بحيث يكون الصبر خلقا لك فإذا أصبح الخلق آه، قائما فيك ثابتا في نفسك فإن هذا يعينك على تخطي الصعاب والأمور التي تواجهها وكذلك الصلاة لأن الصلاة تكسب القلب طمأنينة وتكسب النفس راحة وهدوء وهي مفتاح للخير فلهذا ينبغي على المسلم أن يعمل بهذا الذي أمر الله به قال استعينوا بالصبر والصلاة Syekh menjelaskan bahwasanya ini pertanyaan yang sangat bagus kata beliau masuk dari firman Allah Subhanahu wa taala wasta'inu bis sabri was salat. Bis sabri maksudnya hendaknya kalian berusaha benar-benar bersungguh-sungguh untuk bisa uh, menghias diri kalian dengan sifat sabar ya. Berusaha menjadi sabar itu berubah menjadi tabiat kita ya. Sebagian orang tabiatnya marah atau tabiatnya tidak sabaran, maka dia berusaha bersungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sabar tadi bisa menjadi tabiatnya ya. Bukannya dia sabar terkadang tidak sabar tapi sabar itu sampai menjadi tabiat dia dan menghiasi akhlak dia. Kenapa? Karena kalau tatkala sabar sudah menjadi akhlak seseorang, maka dia akan mudah menghadapi banyak permasalahan, banyak uh, apa namanya kondisi-kondisi yang berat, kondisi-kondisi yang sulit bisa dia hadapi dengan sabar, dengan sabar yang telah menjadi akhlak dia. Kemudian uh, demikian juga di salat ya, karena salat itu mendatangkan apa? Mendatangkan tumaknina, mendatangkan uh, ketenangan. Jadi demikianlah uh, makna dari istainu bis sabri salat. Taib. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir dari Mu Ukasha di Tangerang. E, Barakallahu fikum, ketika kita diam kepada orang yang kita marah, apakah diperbolehkan kita hingga beberapa hari atau beberapa e, waktu e, kita tidak mempedulikannya? Mohon penjelasannya dari hari ini. الهجر آه، الذي آه، يكون بسبب آه، الخلاف في امور دنيويه وعلى اموال وعلى شغلات من هذا القبيل جاء النهي عن ان يزيد على ثلاث جاء النهي عن يزيد على ثلاث يعني النفس قد لا تحتمل فيريد ان يقاطعه فله في حدود يومين ثلاث ايام بالكثير أما أنه يقاطع على أمر من أمور الدنيا الشهر والشهرين والسنة والسنتين وتنقطع الصلاة وتقع العداوة بين الجيران أو بين الأقارب على توافه من أمور الدنيا فهذا مما جاء في الإسلام النهي عنه Syekh آه، menjelaskan bahwasanya uh, kalau kita marah kepada seorang karena perkara-perkara dunia, misalnya mungkin karena perdagangan atau masalah-masalah yang timbul perkara dunia, maka syariat menjelaskan boleh seorang ya menghajar yaitu tidak berbicara dengan orang tersebut e, paling banter selama, sebanyak tiga hari, tidak boleh lebih dari daripada itu. Jadi syariat juga e, memperhatikan e, kondisi manusia karena sebagian orang ya atau sebagian kondisi membuat jiwa kita tidak bisa sabar. Tetap aja marah itu ada. Kita berusaha untuk menghilangkan marah, namun rasa marah tetap ada. Jika kondisinya demikian, maka boleh ya dibolehkan uh, syariat membolehkan kita untuk tidak berbicara dengan orang tersebut tapi hanya sebatas tiga hari. Adapun kalau sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun akhirnya terputus silaturahmi, kemudian pertengkaran permusuhan dengan tetangga, ya dan lain sebagainya maka ini tidak dibolehkan dalam syariat kita. Wallahu taala misalnya. Tapi pertanyaan dari Umu Kasah tadi menutup perjumpaan kita dan uh, mungkin satu penutup untuk uh, eh, Syekh Tafadhol. آه، في ختام هذا اللقاء أشكر للإخوان القائمين على هذه الإذاعة وأيضا آه، أشكر الإخوة المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم آه، الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ولنا لقاء بكم غدا إن شاء الله حول موضوع الدعاء وذكر آه، الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي حتى آه، يجاب آه، دعاؤه ويتحقق رجاؤه ويفوز بالخير باذن الله وساعرض لكم باذن الله سبحانه وتعالى عرضا جميلا ومفيدا حول هذا الموضوع العظيم انطلاقا من حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في شأن الدعاء وبيان مكانته العظيمة Uh, di penghujung pertemuan kita maka Syekh mengatakan aku berterima kasih kepada uh, para apa namanya kru di Radio Roja ya yang telah uh, bersusah payah untuk bisa menjalankan program kita kali ini ya dan juga berterima kasih kepada para pendengar sekalian yang telah mengikuti pengajian-pengajian kita kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita menunjukkan kita kepada Eh, kebenaran, kepada aswab dan kemudian Syekh mengingatkan kepada para pendengar sekalian bahwasanya insya Allah besok kita ada pengajian dan pembahasannya insya uh, eh, akan uh, berkisar seputar tentang doa dan adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang hendak berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah pembahasannya akan kita bahas sebuah hadis yang berkaitan yang menjelaskan tentang keutamaan uh, doa. وأودعكم أيها الإخوة وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالتوفيق والسداد والخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Demikian saja Syekh mengucapkan selamat uh, berpisah nanti Allah kita berjumpa lagi dan Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita taufik ya Allah memberikan kepada kita taufik petunjuk dan uh, memberikan kita kemudian untuk menempuh jalan yang lurus Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.